Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Wa lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadr khairum min alf syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Tanazzalul fiha biizni rabbihim pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.